jimat punya cerita dikirimkan Wahyu Subuh Meroworejo. Kejadian ini aku alami ketika aku baru menempati rumahku. Sudah bertahun-tahun aku menjadi kontraktor. Siapa yang senang jadi kontraktor sepertiku ini setiap tahun selalu pindah-pindah rumah karena pindah kontrakan. Sampai akhirnya aku punya rumah sendiri Ya, walaupun kecil dan sederhana, setelah aku menempati rumahku beberapa hari kemudian ada tetanggaku yang meninggal dunia. Pada malam hari diadakan tahlil di rumah almarhum tetanggaku itu. Aku datang nomor satu dan belum ada orang yang datang. Sebagai warga baru aku belum begitu mengenal para tetanggaku Sampai di rumah almarhum aku disambut oleh bapak-bapak tua Monggo mas Gih pak Lalu aku duduk dan berbincang-bincang dengan bapak tua itu. Sampean warga baru nggih Mas Wahyu. Nggih, Pak. Pindahan dari mana Mas Wahyu? Kula saking ledok etan leri peken, Pak. Ngomong-ngomong ingkang kapundhut napaning jenengan nggih, Pak. Tanyaku sambil menoleh kepada para tetangga yang aku lihat sudah ada yang mulai datang. Setelah aku menoleh lagi, bapak itu menghilang entah kemana dan belum sempat menjawab pertanyaanku. Lalu sesaat kemudian acara tahlilan dimulai. Hari demi hari aku mulai mengenal tetanggaku satu demi satu, tapi aku tidak pernah bertemu dengan bapak tua itu lagi. Mungkin saja itu famili jauh pikirku. sampailah pada hari ke-40 harinya almarhum. Ketika aku baru datang, aku diberi sebuah buku Yasin. Sepertinya buku itu adalah buku Yasin khusus yang dibuatkan oleh keluarga almarhum. Dan betapa kagetnya aku Ketika pertama kali ku buka sampul buku Yasin itu adalah sebuah foto bapak yang waktu itu berbincang denganku waktu hari pertama kali tahlil antara takut kaget dan tidak percaya campur aduk jadi satu sampai aku tidak konsen ketika tahlil dimulai. Di tengah-tengah bacaan surat Yasin yang dibacakan oleh Pak Ustadz aku sejenak mengalihkan penglihatanku. Dan betapa kagetnya aku melihat bapak itu duduk di tengah-tengah jamaah menghadap kepadaku. Majawati. Aku gak bermaksud medeni sampean. Setelah kulihat para jamaah yang lainnya terus melanjutkan bacaan Yasin dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Oh, oh, oh, oh, oh, pak? Jawabku sambil ketakutan. Aku kur pingin maringi sampean. Lah, memang nopo ingkang dadi jenengan paringaken kulo. Lalu dia memberikan sebuah batu merah delima kepadaku. Nopo niki pak? iku batu merah delima. Lalu bapak itu menghilang. Awalnya aku masih tidak percaya dan menganggap aku ini mungkin sedang berhalusinasi. Tapi aku sadar ada sebuah batu merah delima di kegamanku. Lalu ku ambil air minum dalam gelas kemasan yang disediakan untuk para jamaah. Dan ketika aku tanpa sengaja menjatuhkan batu itu ke dalam gelas, air itu seketika di dalam gelas berubah menjadi warna merah. Lalu aku teringat cerita dari temanku kalau batu merah delima itu dapat merubah warna air menjadi merah. Aku langsung cepat-cepat mengambilnya dari dalam gelas sebelum semuanya jamaah tahu dan menjadi heboh karena itu. Dan seketika air itu berubah menjadi normal lagi. Sampai sekarang batu merah delima itu masih aku simpan sebagai kenang-kenangan. Demikian cerita misteri yang aku dapat, aku bagikan kepada teman-teman Jimatres. Salam Jimatres dari saya Wahyu Subuh Ngerowarjo bersama tim Jimat.